asfadau ma'budina rahman kesalahan dan keterpaksaan serta lupa maka digugurkan dosanya oleh sembahan kita Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha bermurah. Lakin ma'al itlaf yasbutul badal wa yantafi ta'thimu an wa zalal. Akan tapi apabila disertai dengan kerusakan maka tetaplah atau wajiblah mengganti dan dinafikan, ditolak darinya dosa dan dan kesalahan yang mengandung dosa. Nah, faedah, ini lagi faedah. Nah, berkaitan dengan perbuatan al-khata, ya, kekeliruan. Maka di sana ada perincian pula. Nah, ada perincian pula. Kalau kesalahan itu menimbulkan kerusakan atau kesalahan itu berkaitan dengan makhluk yang lainnya, berkaitan dengan makhluk yang lainnya, maka maka tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama eh, an yakuna ma'dunan lahu fi aslil fi'li. Ya. Yang pertama bahwasanya orang yang tersalah itu dia telah mendapatkan izin, telah mendapatkan izin untuk bertindak. Ya. Maka di sini dia tidak nam ada kewajiban membayar doman atau ganti rugi. Seperti contohnya misalnya seorang mengizinkan kepada seorang dokter untuk bertindak terhadap seorang pasien. Jadi dia sudah diobati saja. Ya. Dan apabila terjadi sebuah kesalahan, ya, maka dokter tersebut tidak wajib mengganti. Ya. Demikian pula seorang yang ini saya punya harta, tolong diatur untuk berjual beli. Ternyata ketika terjadi kerugian maka tidak ada kewajiban mengatur. Kenapa? Karena dia yang mengizinkan orang tersebut untuk bertindak terhadap hartanya ya, atau bertindak terhadap dirinya atau terhadap diri di keluarganya. Berbeda dengan dengan seorang naik kendaraan kemudian nabrak sama orang lain. Ya, nabrak orang lain, maka nah di sini doman. Kenapa? Karena orang lain itu tidak menyuruh untuk menabrak rumahnya, ya. Tidak menyuruh sudah kamu jalan di sini, ya, sehingga menabrak rumahnya. Berbeda, ya. Yang kedua, an la yakuna ma'dzunan lahu bil fi'l. Yang kedua, tidak mendapatkan izin baginya. Nah, maka yang ini dia enam memiliki konsekuensi ganti rugi. Ya. Memiliki konsekuensi ganti rugi. Seperti faman akhta'a fa ghairahu, Seperti seorang yang tersalah kemudian menyebabkan enam meninggalnya atau sakitnya yang lain atau merusakkan harta yang lain, maka wajib ya, wajib atasnya untuk memberikan dirugi dan di sini tidak ada tidak ada khilaf ya. sebagaimana wajibnya membayar diat atas orang yang membunuh secara tidak sengaja ya. atau wajibnya mengganti rugi enam harta yang dirusakkan ya, karena kesalahan tersebut ya. berbeda dengan yang pertama yang memang sudah dikasih izin ya, sudah dikasih izin ya, sebagaimana misalnya seorang sopir disuruh nyopir kemudian ternyata terjadi kecelakaan sampai yang di bawah ini meninggal dunia, ya, makanya juga tidak tidak ada doman ya, baginya, ya, karena dia disuruh nyopir, ya, disuruh nyopir. Nah, Taib. Ini berkaitan dengan perkara al khata. Ya. Nah, kemudian kalau al khata tersebut ya, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan ini faedah. Ya. Kalau khata kekeliruan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah wajib doman ataukah tidak? Ya. Apakah wajib doman ataukah tidak? Ya. Adapun dosa sudah jelas tidak tidak berdosa. Nah, maka ya, disebutkan bahwasanya apabila hak tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada dua keadaan atau dua perkara. Ya. Yang pertama, kalau tidak didapati itslaf atau nam merusak nam sesuatu maka tidak ada kafarah dan tidak ada doman. Ya, tidak ada kafarah dan tidak ada doman. Ya, seperti seorang man ghatara muhrimun nasian. Barang siapa yang menutup kepalanya dalam keadaan dia ihram. Dia lupa ya, memakai nam tutup kepala, pakai songkok ya, atau ingat dengan imamah nam atau memakai topi. Nam, tapi karena lupa, maka tidak ada kafarahnya. Ya, tidak ada kafarahnya. Atau lupa masih dalam keadaan ihram dia lupa pakai celana. Ih, lupa. Nah, terus kemudian dia ingat dilepas lagi. Maka yang demikian ini tidak ada kafarah. Kemudian kalau <clears throat> perkara tersebut ya mengandung itlaf, mengandung perusakan seperti memotong kuku. Ya, memotong kuku tidak boleh bagi orang yang ihram. Demikian pula mencukur rambut. Ini juga enam mengandung enam perusakan. Demikian pula membunuh binatang ternak, ya, membunuh binatang yang dilarang untuk dibunuh, ya, membunuh binatang buruan, ya, berburu. Nah, maka di sini ada khilaf ya, di kalangan para ulama. Kalau enam perbuatan tersebut itu mengandung itlaf, ya, seperti memotong kuku, ya, menggunting rambut, atau enam berburu, ya, membunuh binatang buruan. Nah, di sini ada khilaf. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah tidak ada doman, ya, tidak ada enam kewajiban untuk mengganti rugi ya, atau kafaroh, tidak ada. Dan mereka berpendapat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus soida wa antum khurm. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Waman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Dan barang siapa di antara kalian membunuh binatang buruan itu dengan sengaja, maka balasannya adalah yang serupa dengan binatang yang dibunuh itu tadi dari binatang ternak, ya, dari binatang ternak. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala muta'ammidan ini menunjukkan bahwasanya enam orang yang tersalah ini tidak wajib. Kenapa? Karena ayat ini men, apa, menyebutkan muta'ammidan yang sengaja. Ya, maka di situ ada Nah, kafarahnya ada dendanya. Nah, ada dendanya. Nah, ya sehingga orang yang tidak sengaja maka ini tidak seperti itu. Ya, jadi mereka enam pendapat ini mengikuti atau berdasarkan dengan mafhum mukhalafah. Ya, karena ayat ini menyebutkan yang membunuh dengan sengaja maka wajib dia membayar ganti rugi dengan yang senilai itu dari binatang ternak sehingga dipahami kalau yang tidak sengaja berarti berarti tidak. Akan tapi di sana ada pendapat yang kedua, nah bahwasanya wajib ya, bagi orang yang tersalah pada hak Allah Subhanahu wa taala apabila nah mengandung itilaf yakni wajib untuk mengganti rugi atau ada kafarahnya ya. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala mu'minan qata'an fatahriru raqabatin mu'minah." yakni barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru ya, karena tidak sengaja maka kafarahnya adalah dengan membebaskan seorang budak yang beriman ya, dengan membebaskan budak atau hamba saya yang yang beriman ya. Nah, ya dan di sini ada khilaf ya kita mengikuti pendapat pertama berarti enam apabila orang yang keliru dalam membunuh seorang mukmin yang lain maka dia dikecualikan ya. Nah, di sini adalah khilaf di kalangan para para ulama. Nah, ini yang berkaitan dengan kekeliruan. Kemudian Eh, menyempurnakan faedah yang berkaitan dengan ikrah, ya, keterpaksaan. Ya, sebagaimana kemarin kita telah sebutkan bahwasanya ikrah atau terpaksa itu ada dua keadaan. Ikrah yang pertama adalah ikrah mulji, yakni yang sama sekali seorang itu tidak memiliki ikhtiar. Seperti orang diangkat kemudian dipukulkan kepada orang lain, ya. Nah, di dalam keadaan terpaksa, maka hilang dosa dan hilang domin, tidak ada ganti rugi baginya. Nah, kemudian kalau yang kedua, ya, adalah ikrah paksaan tetapi masih ada ikhtiar. Kamu ya, kalau tidak melakukan ini maka saya bunuh. Ada pilihan, saya lakukan atau tidak saya lakukan. Kalau saya lakukan, saya tidak dibunuh, tapi kalau saya tidak lakukan, saya dibunuh. Ya. Ini juga terpaksa. Ya, ini juga terpaksa. Nah, karena keterpaksaan yang seperti ini, nah di sana juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi yang roji dari banyak ya, khilaf tersebut adalah seorang menimbang. Ya. Di antara paksaan tersebut ancaman tersebut dengan paksaannya. Ya. Mana yang lebih besar? Maka nah itu yang kita menghindarkan diri dari perkara yang lebih besar tersebut. Ya. Seperti misalnya seorang diancam, kamu mau masuk rumah atau saya bunuh. Ya. Mau masuk rumah itu padahal dia sudah berjanji, ya, dia bernadar tidak akan masuk rumah. Sudah karena ancaman lebih besar sudah dia masuk masuk rumah. Ya. Kamu mau bunuh orang itu atau saya tempeleng? Ya, pilih mana? Ya, sudah tempeleng ya, karena tempeleng lebih lebih ringan. Ya, ini. Jadi ini yang roji dari enam akwal para ulama adalah dilihat mana yang lebih besar, ya, ancaman itu ya, ataukah perkara yang dipaksakan tersebut. Nah, ini. Kemudian ya, paksaan tersebut itu teranggap ya, paksaan tersebut itu teranggap yakni ada syarat-syaratnya ya, tidak setiap ancaman, tidak setiap paksaan itu kemudian diterima ya, tidak setiap ancaman itu kemudian menjadikan ya, alasan untuk dia melakukan itu dibenarkan ya, tetapi di sana ada syarat-syarat enam bahwasanya perkara tersebut dikatakan perkara yang memang benar-benar mengancam atau memaksa enam yang pertama enam ya, atau dikatakan walihadzan nau atau al ikrah enam lahu syurut ya. Ikrah atau paksaan itu memiliki syarat-syarat Minha diantaranya an yakunal mukrih qadiran ala inqadhi ma haddada bihi yakni orang yang memaksa memang dia mampu untuk melaksanakan paksaannya ya. pertama orang yang memaksa dia mampu untuk nam melaksanakan paksaannya ya. sehingga kalau orang misalnya buntung kemudian maksa saya cekik kamu kalau nggak melakukan sudah santai saja oh, dia nggak ada tangan kok mau mencekik ya. nah kemudian yang kedua, an yakunal mukrahu azizan an dafi ma ukrihi alaihi. Syarat yang kedua <clears throat> adalah orang yang dipaksa dia tidak mampu untuk menolak paksaan tersebut. Ya. Orang yang dipaksa, nah, tidak mampu untuk menolak paksaan tersebut. Seperti orang yang badannya kekar diancam sama orang yang badannya lemah, yang kerempeng, yang tidak memiliki <laughs> kemampuan ya, untuk melaksanakan ancaman tersebut. Maka walaupun dia dipaksa, maka nah, paksaan tersebut tidak terangkat. Kenapa? Karena yang dipaksa orangnya masih lebih kuat, ya, lebih kuat daripada orangnya yang memaksa. Ya. Nah, kemudian ketiga, anjang liba al dhanni al mukrahi al mukriha sayuqiu mahaddada Nah, yakni dengan persangkaan kuat ya, oleh orang yang dipaksa ini bahwasanya orang yang memaksa pasti akan melakukan. Ya. Tapi kalau ih ini paksanya kayak tidak serius, ya, maka ini belum termasuk paksaan. Ya, dia memang tapi sambil ketawa-ketawa. Saya bunuh kamu. <laughs> Ketawa. Eh, ini serius tidak, Ya. Maka seperti ini belum belum teranggap sebagai paksaan. Ya, belum teranggap sebagai paksaan. <clears throat> Kemudian yang keempat, ya, syarat yang keempat adalah an yakuna tahdidu ajilan ghaira ajilin. Yakni paksaan tersebut sifatnya segera, ya, bukan sesuatu yang ditunda. Ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka besok saya saya bunuh. Ya. Atau lima hari lagi saya akan penggal kepalamu. Ya. Maka ini tidak teranggap kenapa? Karena dia masih bisa, nah masih bisa menyelamatkan diri. Ya, masih bisa menyelamatkan diri. Kecuali dalam keadaan memang dia <coughs> sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, dalam keadaan tidak bisa menyelamatkan diri, nah maka ini teranggap. Tapi kalau misalnya ancamannya itu ya, yakni masih tempo, masih ada kesempatan dia untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut, maka ancaman tersebut tidak tidak teranggap. Nah, ini yang berkaitan dengan alikroh atau paksaan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan nisyan, yakni lupa. Nah, yakni baik lupa dari melakukan sesuatu atau meninggalkan ya, <clears throat> sesuatu. Ya. Lupa dari melakukan sesuatu sehingga tidak melakukan, lupa dari meninggalkan sesuatu sehingga melakukan sesuatu perkara yang yang dilarang. Nah, nah, <clears throat> adapun lupa, kalau lupa itu berkaitan dengan hak-hak makhluk, maka wajib atasnya ganti rugi kalau menimbulkan kerusakan. Ya, lupa yang menyebabkan kerusakan orang lain atau hartanya orang lain, maka wajib atasnya ganti rugi. Nah, adapun kalau lupa tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau lupa tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka enam bagaimana? Ya. Nah, hak hak Allah Subhanahu wa taala ini ada dua bentuknya ya. Kalau lupa itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni hak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua dua bentuknya. Yang pertama adalah af'alun makmur biha syar'an. Yakni perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, ya, perbuatan-perbuatan yang yang diperintahkan dan yang kedua adalah larangan ya ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala nah kalau <clears throat> perkara tersebut berupa perintah ya kalau berupa perintah apabila seorang hamba dia lupa melaksanakan perintah tersebut maka kewajibannya adalah <clears throat> fa innahu yajibu tudarikuha <clears throat> wa fi'luha wajib atasnya untuk melakukan perkara yang dilupakan itu tadi ya seperti contohnya manasya salata fa innahu yajibu alaihi tadaruku manasiyahu. Seperti orang yang lupa dari salat ya, sampai lewat atau habis waktunya. Maka apa kewajibannya? Kewajibannya adalah memperbaiki yakni dengan melaksanakan salat tersebut ketika dia ingat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam <clears throat> dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man nama an salatin aw falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalika. Barang siapa yang tertidur dari salatnya, tertidur nah, sampai habis waktu salat belum bangun. Dia bangun sudah masuk waktu salat berikutnya. Nah, au nasiya <clears throat> atau dia lupa, ya, au nasiya, dia lupa dari salat tersebut karena kesibukannya atau karena ada satu dan lain hal sehingga dia lupa. falyusalliha yusalliha nam idza dzakaraha, maka adalah dia melakukan sholat tersebut ketika ingat, ya, ketika dia ingat. Ya. Dan tidak ada kafaroh baginya kecuali itu, yakni kecuali melaksanakan, berarti sudah gugur tanggung jawabnya. Nah, ini kalau berupa perintah, ya. Kalau berupa perintah dia lupa, maka dia melaksanakan ketika ingatnya, ketika ingatnya. Ya. Demikian pula misalnya seorang melakukan sholat, apa waktu asar dia lupa sama sekali. Begitu sholat maghrib dia masih lupa dia sholat maghrib. Nah baru ingat, uh terjadi tadi ternyata saya belum sholat asar, maka dilakukan ketika ingat itu, walaupun telah selesai sholat maghrib. Nah, kemudian yang kedua kalau hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu berupa larangan, ya, karena hak Allah adalah larangan itu wajib untuk ditinggalkan. Nah, nah maka apabila seorang itu melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa, nah fa innahu la tu'athiru 'alal fi'li. Ya. Maka perkara tersebut itu tidak berpengaruh terhadap perbuatan tersebut, ya. Wa dalilu dzalika hadits Abi Hurairah. Ya. Dan dalil atas itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau bersabda, "Man akala au syariba nasiyan wa huwa sha'imun falyutimma siyamahu." Fa innama at'amahu Allahu azza wa jalla wasaqah. <clears throat> Hadis ini diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, ya, barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa padahal dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya. Jadi tidak berpengaruh terhadap perbuatan dia berpuasa tadi. Ya. Padahal orang yang berpuasa dilarang makan dan dilarang minum. Ya, dilarang makan dan dilarang minum. Nah, maka apabila seorang lupa sehingga terjatuh kepada larangan tersebut, maka adalah dia tetap melanjutkan puasanya dan dia tidak berdosa dan tidak merusak puasanya tersebut. Nah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepadanya. Nah, Kemudian ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang <clears throat> Nah, ada perbuatan perbuatan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan hak makhluk ya ada perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan makhluk nah maka fahina idin tabu 'alal fi'lil umuril muta'alliqa bihaqqil makhluk atau bihaqqil khalik al-ma'murat duna haqqil khaliq ya maka ketika itu diwajibkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hak makhluk atau dengan hak Allah Subhanahu wa taala perkara yang diperintahkan ya. Naam. hakil haqqil khaliqi ta'ala idza kana nisyan al fi'li fil manhiyat. Nam, tapi atau mungkin kita cukupkan pada perkara tersebut. Nam, Jadi kalau nam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, nam maka kalau perintah maka itu dilakukan, ya. kalau itu berupa larangan, ya, maka itu tidak merusak amalan tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya seorang itu lupa, ya, enam, seorang lupa belum berwudu ketika sholat, ya, maka apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Ya, dia wajib melakukan wudu tersebut dan sholat ulang, ya, dan sholat ulang. Tapi kalau misalnya seorang itu lupa, dia pada asalnya, enam, memang sudah bersuci, ada najis ya, ada najis pada pakaiannya, ada najis pakaiannya, kemudian dia sholat, ya. Nah, baru setelah itu, nah dia lupa bahwasanya dia taunya suci. Kemudian setelah selesai sholat baru dia tahu, oh, oh iya ini ada najisnya. Nah, maka tapi wallahu alam bisawab, ya. Kalau yang ah, yang pasti kalau misalnya seorang tidak tahu kemudian dia baru tahu ya bahwasanya setelah sholatnya oh ternyata ada najisnya maka dia tidak wajib mengulangi sholat tapi kalau dia sudah tahu sebelumnya wallahu alam yang lebih aman adalah mengulangi sholatnya karena dia tahu sebelumnya ya wallahu taala alam sab naktabi bil qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh